Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'u dah Sallama tasliman katsira amma ba'd Masih kita pada pembahasan tentang huruf-huruf ataf Dan juga penjelasan dari makna-maknanya Ini masuk pada pembahasan bab Caba'iyah ya sudah kita ambil beberapa huruf atof dan juga penjelasan maknanya. Sekarang kita masuk kepada yang berikutnya. Wa am. Am. Ya kan? Hatta sudah ya. Wa am li talabi ta'yin. In kana ba'da hamzatin dakhilatin ala ahadi al-mustawiyaini. Am. Fungsinya li talabi ta'yin, meminta kepastian Nah, Zaidun indaka am Amrun di sisimu ada Zaid atau Amr gitu tahu dia bahwasanya di sisimu itu ada salah satu dari kalau nggak Zaid ya Amr cuma dia meminta atau kamu meminta darinya kepastian in kanat ba'da hamzah dakhilah ala ahadi al mustawiyaini yaitu ketika am datang setelah hamzah yang masuk pada dua yang sama dalam hukum. Ya. Seperti tadi, Azaidun indaka am amrun. Di sini ada am yang datang setelah hamzah. Yang hamzah ini masuk pada dua perkara, Zaid dan Amr yang sama dalam hukum yaitu indiyah keberadaannya di sisimu. Cuma belum pasti siapa ya yang ada di sisimu ini, ini samar gitu, Zaid atau Amr. <clears throat> Dan di sini beliau Musanif hanya ringkas saja menjelaskan tentang am. Kalau mau lebih sedikit ada penjelasan maka dikatakan bahwa am itu ada dua macam. Am ada dua macam. Yang pertama mutasilah am yang mutasilah yang kedua an am yang munqati'ah. Am yang mutasilah adalah am yang apa yang sebelum am dengan yang setelahnya itu memiliki keterkaitan. Tidak bisa berdiri sendiri. Ya, tidak bisa apa? Berdiri sendiri. Itu apa? mutasilah Yang kedua yang munqati'ah am yang dia terputus maksudnya apa yang setelah am itu tidak lagi berkait dengan apa yang sebelumnya dalam i'rabnya ya jadi di situ amnya jadi ibtidaiyah huruf ibtidaiyah munqati'ah jadi yang pertama mutasilah apa yang sebelum dan setelahnya itu saling berkaitan dalam makna. Kalau dibuang salah satunya rusak maknanya. Berbeda dengan yang munqati'ah. Apa yang setelahnya sudah sempurna gitu jumlahnya. Tidak bergantung dalam maknanya pada yang sebelumnya. <clears throat> Adapun am yang mutasilah maka dia adalah am yang didahului oleh hamzah taswiyah. Hamzah taswiyah hamzah yang masuk pada dua perkara yang sama dalam hukumnya. Hamzah taswiyah itu apa? Hamzah taswiyah adalah hamzah yang datang setelah kalimat sawaun wa sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum ya kan dan hamzah taswiyah hamzah yang datang setelah sawa ini diantaranya Contohnya sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Hmm. Itu hamzah apa? Taswiyah. Juga hamzah yang setelah datang ataupun dat hamzah yang datang setelah maubali. Maubali. Saya tidak peduli kan? Maubali aqama Zaidun am amrun misalnya. Saya tidak peduli Zaid yang berdiri ataupun Amr. Kemudian yang ketiga hamzah yang datang setelah la adri La adri. Al-Zaidun qaimun am amrun misalkan. Kemudian setelah walaita syu'ri. Sering kan dengar ya? Walaita syu'ri. Zaidun kharaja am amrun misalkan. Walaita syu'ri itu dua kiranya saya tahu gitu. Walaita syu'ri dua kiranya saya tahu ataupun seandainya saya tahu. Itu hamzah apa? Taswiyah, hamzah taswiyah Itu hamzah yang didahului oleh kalimat sawaun oleh ataupun oleh maubali, saya tidak peduli. Wala adri ataupun la adri saya tidak tahu ataupun laita syu'ri. Dua kiranya saya tahu. Dan hamzah taswiyah adalah hamzah yang masuk kepada jumlah yang jumlah ini bisa diduduki oleh masdar. Ya, hamzah taswiyah adalah hamzah yang masuk kepada jumlah yang jumlah ini bisa diduduki posisinya oleh masdar. Ya, contohnya Sawa'un alayya aqama Zaidun am Amrun. Sawa'un alayya aqama Zaidun am Amrun. Sama saja bagiku apakah Zaid yang berdiri atau Amr. Di sini Hamzahnya hamzah taswiyah karena didahului apa? sawaun. Hmm. Kemudian di sini jumlahnya mana jumlahnya? Koma. Jumlah kan fi'liyah. Ini bisa diduduki oleh master. Apa takdirnya kalau diganti dengan master? Sawaun alayya qiyamu Zaidin am qiyamu Amrin. Gitu kan? Bisa master kan? sawa'un alayya qiyamu zaidin am qiyam amrin Irobnya sawa'un sebagai khobar dia sawa'un khobar muqaddam dia dan qiyamu zaidin itu mubtada muakhar atau kita Arab ya biar lebih jelas sawa'un alayya aqama zaidun am amrun sawa'un khobar muqaddam marfu alamat rafi dhammu akhirih ala ya jar wa majrur ala harfu jar wal ya dhamir mutasil mabni ala al-fath fi mahal jarin bi ala wal jar wal majrur muta'alliq bi sawa jadi alayya itu muta'alliqnya dengan sawa <clears throat> karena dia masdar kemudian ya itu dhamir mutasil mabni ala al-fath fi mahal jar eh, saya ulangi aqama kemudian aqama hamzah lil istifham همزة للاستفهام قام فعل الماض مبني على الفتح زيد fa'il, مرفوع علامة رفعه ضم muakhirih. والجملة jumlah aqama zaidun fi ta'wili masdar itu pada takwilan masdar fi mahal rafin mubtada pada mahalnya rafa mubtada muakhir. takdirnya apa aqama zaidun qiyamu zaidin kemudian amnya harfu atin amrnya ma'tuf ala Zaid yatafun pada Zaid wal ma'tuf ala al marfu' marfu' mithluh wa alamat rafi' ba muakhirih takdirnya am am qama amrun hmm. ali alai aqama am amrun am qama amrun sehingga ditakwilkan lagi atau ditakdirkan lagi qiyamu Zaidin am qiyam am qiyamu amrin. Di situ amr ya failnya mahdzuf karena sudah dicukupkan dengan sebelumnya qauma Zaidun. Contoh yang lain azaidun indaka am amrun. Ini meminta apa? Talabu at-ta'yin. Kalau ini. Hamzah irafnya ya Zaidun indak am Amrun apakah Zaid hisimu atau Amr Hamzah lil istifham Zaid mubtada marfu jadi tidak indak ya zarf pada pada mahalnya apa rafa khabar am harf atfin Amr ma'tuf ala Zaid mar ma'tuf ala marfu marfu mislu Ah itu jadi eh, apa yang tadi saya ulang. Yang pertama amamah mutasilah. Kapan itu amutasilah? Terjadi ketika didahului oleh apa hamzah? Taswiyah. Hamzah taswiyah adalah hamzah yang didahului oleh apa? Sawaun ma'ubali la adri dan laita syu'ri. Nah, itu berarti amnya mutasilah. Makna mutasilah adalah apa? Bahwasanya apa yang setelah am dengan setelahnya saling berkaitan, tidak bisa cukup masing-masingnya, tidak bisa berdiri masing-masingnya. Yang kedua atau didahului oleh ah ini batasannya am mutasilah yaitu ketika amnya didahului oleh hamzatu ta'yin ataupun ya hamzah ta'yin bi hamzah labiha ketika didahului amnya oleh hamzah yang dikehendaki dengan hamzah tersebut dan juga am ta'yin kepastian kalau tadi sebelumnya hamzah taswiyah kalau sekarang hamzah ta'yin Hamzah yang didatangkan untuk mencari kepastian. Azaidun indaka Amrun? Apakah di sisimu ada Zaid atau Amr? Si penanya bertanya kepadamu tentang siapa yang ada di sisimu dan dia tahu bahwasanya ada di sisimu salah satunya. Kalau enggak Zaid, Amr, cuma dia ragu gitu. Maka ditanyakan dengan Hamzah Ta'in. Azaidun indaka am Amrun beserta amnya juga. Azaidun indaka am Amrun? Jika engkau tahu bahwasanya salah satunya itu ada di sisinya, tapi engkau ragu siapa? Iya, yang ada di sisimu. Apakah Amr atau Zaid? Ya, iradnya Zaidun indaka Amrun Hamzah lil istifham Zaid mubtada marfu' bil ibtida' wa alamat rafi' dhamma akhirih indaka dharf mansub dan ia mudhaf kaf dhamma muttasil ibn al fath fi mahalli jar mudhaf ilaih jumlah atau syibu jumlah fi mahalli apa? fi mahali rafin khabar muta'alliq bi mahdhuf takdirnya kain yang kedua dari macam am tadi yang pertama am apa am yang apa muttasilah kapan am dikatakan muttasilah ya ketika apa yang setelahnya masih berkaitan dengan yang sebelumnya ataupun yang sebelumnya tidak bisa ataupun masing-masing dari keduanya yang setelah dan sebelum am itu tidak bisa tegak sendiri maknanya berkaitan satu sama lainnya ya batasannya tadi apabila didahului oleh apa hamzah taswiyah yang kedua didahului oleh apa hamzah ta'yin li ta'yin adapun am yang munqati'ah maka ada maka dia adalah yang selain itu yang selain yang disebutin di atas jadi apa yang setelah Amnya bisa berdiri sendiri sudah sempurna ya sebelumnya tidak ada hamzah taswiyah tidak ada pula hamzah litayin tidak ada dan ketika itu ketika amnya itu adalah apa munqati'ah maka maknanya untuk idrob maknanya itu apa idrob apa itu idrob? Idrob adalah al-i'rab amma qoblaha. Berpaling dari apa yang sebelumnya. Mujaban kana atau ghair mujab. Apakah kalimatnya menjadi positif ataupun negatif? Lihat contohnya nih. Idrob sering diterjemahkan bahkan nih. Contoh yang positif. Idrob kepada yang positif, kepada kalimat yang positif maksudnya. Ja'ani Zaidun bal amrun Ja'ani Zaidun bal Amrun. Datang kepadaku Zaid bahkan Amr. Yang datang siapa ini? Zaid atau Amr datang kepadaku Zaid bahkan Amr yang datang. Yang datang Amr, Zaidnya didiamkan. Tidak dikomentari datang atau tidaknya. Ini pada yang kalimat positif. Pada yang kalimat negatifnya, Maja'ani Bakrun bal Khalidun tidak datang kepada saya Bakar bahkan Khalid yang tidak datang Bakarnya didiamkan hukumnya main Ma'idrob Berpaling dari apa yang sebelumnya Ada kalanya mujab Menetapkan Ada kalanya manfi Menafikan Kalau yang mujab tadi Ja'ani Zaidun bal Amrun Ditetapkan Amr kedatangannya Yang manfi Ja'ani Bakrun bal Khalidun Bahkan Khalid yang tidak datang kepadaku <clears throat> Ya, contoh yang lain, contoh yang lain. Innaha laibilun amsha. Itu uh, unta-unta atau kambing sha sha itu jamak, isim jamak dari syatun. Isim jamak dari syatun sha Dalam hadis itu disebutkan kan ya? Ri'asha itu kan? Ri'asha para pengembala kambing-kambing. Ya I'rabnya inna inna hala ibilun amsha inna harfu taukid wa nasbin tansibul isma wa tarfal khabar wal ha dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin ismuha la ibilun lam lamul ibtida atau lam muzakhlaqah iya. ibil khabar inna ibilnya khabar inna inna la ibilun marfu alamat rafi dhamma akhiri am harfu atfin wa idrabin dan huruf idrab sya ma'tuf al ibil ma'tuf al marfu marfu wa alamat rafi dhamma akhiri Nah, itu sedikit pembahasan tentang apa ataupun sedikit tambahan pembahasan tentang am dan masih di sana panjang bahasan tentang am kadang dia datang sebagai huruf ibtidak hmm. Ya. ataupun tetap ya sebagai huruf apa ya kalau yang ibtidak balnya jadi kalau am yang munqopiah ya, maknanya bal intinya gitu ya am yang munqopiah ya, itu maknanya bal Kayak eh, tadi. Yang untuk idrob contohnya apa? Untuk idrob contohnya. Inna hala ibilun. amsha. Di sini munqati atau mutasilah? Amnya. Hah? Munqati'ah. Sehingga kalaupun dibuang ibilnya, ya nggak rusak. Innaha sya misalkan. Nggak rusak kan. Di sini am jam mana bal. Inna la ibilun amsha Itu semua adalah unta-unta. Bahkan sya kambing-kambing. Jadi ibilnya tidak ditetapkan, didiamkan. Yang ditetapkan sya. Bal hiya sya. Nah, bahkan itu adalah kambing-kambing. Inna la ibilun amsha bukan atau bukan, tapi namanya bal. Itu semua adalah ibil. Bahkan itu semua adalah apa? Kambing-kambing. Jadi ibilnya tidak lagi dinafikan, tidak boleh ditetapkan, dibiarkan. Yang ditetapkan di sini syaknya. Kemudian au. Insya Allah nanti di pembahasan kita kalau kita akan kita baca rincian yang lebih dari itu. Au litakhir au ibahah ba'da talabi. Au fungsinya takhir. Yang pertama takhir, memberikan pilihan. Ya kalau enggak ini itu. Awil ibahah ataupun fungsinya pembolehan. Kapan itu au? Fungsinya takhir memberikan pilihan ataupun pembolehan ba'da talab ketika datang setelah talab. Contoh tazawwaj hindan au ukhtaha, silakan nikahi hindun ataupun saudarinya. Di sini kan takhir kan? Silakan kamu pilih Hindun ataupun ukht untuk dinikahi. Tidak boleh kau kumpulkan dua-duanya. Karena itu terlarang. Wa antajma'u bainal ukhtain. Hmm. Dan itu datang setelah tolap amr di sini. Contoh tolapnya. Wa jalis al ulama'a awi zuhada. Ini contoh apa? A untuk ibahah. Jalis al ulama awi zuhad. Silahkan kamu duduk bersama para ulama ataupun orang-orang yang zuhud. Dikumpulkan dua-duanya bisa nggak? Bisa. Ini pun datang setelah tolak. syak awi ibham awi tafsil ba'dal khabar. Dan terkadang juga aw untuk menunjukkan syak keraguan. Atau ibham, penghibah, pengibhaman, penyamaran. Si bicara tahu yang benar cuma diibhamkan, sengaja disamarkan atas mukhatab. Awi tafsil atau untuk merinci. Ini ketika datang setelah khabar. Jadi kalau datangnya Awsa khabar bisa untuk syak, bisa untuk ibham, bisa untuk tafsil. Contohnya labisna yauman au ba'da yaum. Ini untuk syak. Kami tinggal ya di sini sehari atau beberapa hari saja. Tataslah khabar labisna. Kemudian contoh untuk ibham wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin itu kan ada lanjutan ayatnya. Ya kan wa inna uyakum la ala hudan aw fi dhalalim mubin. Sunya kami atau kalian berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Sudah tahu mukhatab ini siapa yang sesat cuma itu ibham. Contoh untuk tafsilnya di sini kunu hudan aw nasara. Jadilah kalian hudan sebagai orang Yahudi ataupun Nasrani. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Jadi au ringkasannya untuk lima perkara. Yang pertama takhir memberikan pilihan bainal muta'atifain antara dua yang saling diatofkan seperti tadi tazawaj hindan au ukhtaha kemudian yang kedua ibahah pembolehan Hmm. Dan itu ketika datang setelah tolak. Jadi batasannya kalau datang setelah tolak dilihat. Kalau memungkinkan untuk bisa dikumpulkan dua-duanya maka itu apa? Ibaha. Tapi kalau tidak memungkinkan dikumpulkan dua-duanya maka itu apa? Takhir gitu. Jadi kalau datangnya setelah tolak. kalau bukan itu takhir maka itu apa? Ibahah. Kalau misalkan bisa dikumpulkan dua-duanya, maka itu apa? Ibahah. Sejalis al-ulama al-zuhad. Kalau tidak bisa dikumpulkan dua-duanya, maka untuk takhir memberikan pilihan, harus dipilih salah satunya. Seperti tazawajin dan au ukhtaha. Yang ketiga untuk syak. Syak adalah keraguan antara dua perkara yang masing-masingnya tidak memiliki kelebihan di atas yang lain. Taradud syak. Taradud keraguan antara dua perkara yang masing-masingnya imbang, tidak ada kelebihan yang satu di atas yang lainnya. Ya di sini dicontohkan Labis yauman au ba'da yaum. Sama-sama ragu, sehari atau berapa hari kita tinggal di sini. Ragu dia. Kemudian yang keempat ibham. Untuk ibham menyamarkan kepada si pendengar. Meskipun si pembicara tahu kenyataannya tahu, tapi itu di ibham disamarkan sengaja. Kadang juga disebut dengan tashkik untuk bikin ragu yang lainnya Kemudian yang kelima tafsil untuk tafsil setelah ijmal, setelah diglobalkan. Nah, dan au fungsinya adalah untuk syak, ibham, tafsil ketiga datang setelah jumlah khabariyah. Jumlah khabar bukan jumlah tolabiyah. Ya cukup dulu Insya Allah nanti masih tersisa pada kita beberapa lagi dari huruf-huruf ataf yang disebutkan di sini jumlahnya berapa? Alim musannif Hah? Hafal kan? Ada berapa? Se Sepuluh. Dan lima Ibn Ibnu Qayyim menggugurkan satu. Yang nanti besok Insya Allah akan kita bahas Itu imma kalau Ibnu Qayyim imma ataupun tidak, beliau menggugurkan satu dari huruf-huruf apa yang disebutkan oleh ahli nahwu yaitu imma. Sehingga tersisa sembilan. Kenapa? Alasannya karena imma itu dia bisa bergandengan dengan wawu atof. Iya. Dan kita tahu yang namanya huruf atof tidak masuk kepada huruf atof yang lain, ya kan? Tapi si imma bisa dimasuki huruf apa? Apa contohnya? Imma syakiro wa imma kafuro. Ya. Gitu. Di yang kedua juga bahasanya imma itu bisa datang langsung setelah amilnya. Koma imma langsung. Koma imma. Zaidun wa imma amrun. Kalau huruf atau kan nggak bisa. Datang setelah amil, ya kan? Tapi datang setelah ma'tuf alaih, ya kan? Baru datang am apa baru datang huruf atof. Ja'a Zaidun wa Amrun. Wau datang setelah ma'tuf alaih. Tapi kalau am bisa itu datang langsung setelah amil. Makanya kata Ibnu Qayyim imma itu bukan huruf atof tapi huruf tafsil. Ya, cukup sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi